بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فصل والخارجون عن طاعة الرسول صلوات الله الرسل والخارجون والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في عسر ظلمات ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة القول وظلمة العمل وظلمة المدخل وظلمة المخرج وظلمة القبر وظلمة القيامة وظلمة دار القرار فظلمة لازمة لهم في دورهم ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك لعبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمني ومفهم سليمان Fahimni al Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushul Islamiyah Pada kesempatan yang lampau kita telah berbincang tentang adanya dua nikmat, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang abadi, yang berkekalan, berkesinambungan dari dunia hingga akhirat. Dialah nikmat Islam atau nikmat iman dan nikmat sunnah Ya, kemudian pada kesempatan kali ini ya kita akan menceritakan, mengkisahkan tentang cahaya dan kegelapan. Ya. Hakikatnya orang-orang yang mendapatkan iman adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup dalam cahaya. Ya. Orang yang tidak memiliki iman adalah orang hidup dalam kegelapan yang hakikatnya adalah mati. Maka Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang manusia, pembagian manusia. Ada yang hidup dalam kegelapan, mereka yang tak dapat nikmat mutlaqah, mungkin dapat nikmat muqayyadah. Ada yang mereka hidup ya dalam cahaya ada yang hidup dalam cahaya, ada yang hidup dalam kegelapan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faslun fasal wa hadhihi ni'matul mutlaqah." Dan nikmat mutlaqah ini, nikmat yang abadi ini hiyallati ya. Nikmat yang abadi dan nikmat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita dilarang untuk berbangga-bangga dengan nikmat muqayyadah nikmat dunia kita dilarang berbangga-bangga dengannya. Tapi nikmat mutlakah, nikmat iman, nikmat Islam kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya. Bergembira dengannya. Berkata Muqayyim rahimahullah, faslun wal kharijuna an ta'atir rusul salawatullah wasallam. alaihim wa mutaba'atihim yataqallabuna fi ashri dhulumat. Adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada para rasul alaihim afdhalus salatu taslim keluar dari mengikuti mereka sesungguhnya orang-orang tersebut ya yataqallabuna fi ashri dhulumat mereka itu berbolak-balik bergelimang di dalam sepuluh kegelapan Zulmatut taba Pertama adalah kegelapan tabiat Zulmatul jahli Kegelapan kejahilan mereka Zulmatul hawa kegelapan dalam hawa nafsu mereka wadulmatul qawul perkataan yang gelap wadulmatul amal amalan yang gelap dari petunjuk dan cahaya wadulmatul madkhal tempat masuk yang gelap-gelap dalam alam barzakh dan dalam alam akhirat wadulmatul khuruj tempat keluar yang gelap wadulmatul qabri kuburan yang gelap wadulmatul qiyamah hari kiamat yang gelap wa daril qarar kegelapan negeri yang abadi fadzulmatu lazimatun lahum fi dawrihim thalath maka mereka senantiasa dalam kegelapan di dalam tiga alam alam-alam dunia dalam alam barzakh dan dalam alam akhirat ya pada pekan lampau kita menjelaskan bagaimana Allah yang memberikan cahaya kepada orang-orang beriman bagaimana Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Kita telah bahas pada kesempatan yang silam bahwasanya Allah ciptakan manusia fi dhulmatin dalam kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ya, maka yang mendapat cahaya inilah yang mendapat petunjuk. Yang dalam kegelapan kekal dalam kegelapan. Maka orang yang membangkang kepada para rasul, menentang para rasul, tak mau mengikuti para rasul, mereka berbolak-balik dalam sepuluh kegelapan yang tadi kita sebutkan. Nah, Ahsanallahu ilaikum wa atba'ur rusuli salawatullahi wa salamu alaihim yataqallabuna fi asharati anwarin wa ummati wa nabiyha min nuri ما ليس لأمة غيرها ولا لنبي غيره فإن لكل منهم نورين ولنبينا صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة من رأسه وجساده نور تام كذلك صفاته وصفات أمته في الكتب المتقدمة وأتباع الرسل adapun para pengikut Rasul alaihi wassalatu afdhalus salatu taslim yataqallabuna fi asyai anwar mereka berbolak-balik dalam 10 cahaya 10 dengan 10 para pembangkang pembangkang para rasul mereka berbolak-balik dalam 10 kegelapan adapun para pengikut rasul berbolak-balik mereka dalam bermandikan cahaya dalam 10 ke, ya dalam 10 cahaya ummati wa ونبيها minan nur dan bagi umat ini dan bagi nabinya ada cahaya malaysia li ummati ghairiha yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Ya. Wala li nabiyyin ghairih tidak pula diberikan kepada nabi-nabi lain. Cahaya Allah berikan kepada umat Islam dan kepada nabi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan cahaya Allah berikan kepada umat terdahulu nabi-nabi sebelumnya fa inna likulli minhum likullin minhum nurain setiap nabi dan umat terdahulu membawa dua cahaya memiliki dua cahaya wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin min rasi adapun nabi kita di bawah setiap rambutnya dan wajah di dalam setiap jasadnya nurun tam ada cahaya yang sempurna sebagaimana Rasul berdoa ya pada doa yang telah dibaca pada pekan yang lampau ya ketika beliau mau pergi ke masjid minta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berikan baginya cahaya di depan cahaya di belakang cahaya di samping kiri cahaya di samping kanan cahaya di atas cahaya di bawah agar dijadikan hatinya memiliki cahaya pandangannya penglihatannya ya agar dia dijadikan cahaya ya untuk rambutnya dan seterusnya maka Nabi yang mulia SAW memiliki cahaya yang sempurna Kedalika sifatuhu wa sifatu ummatihi fil kutubil mutaqaddimah. Demikian juga dalam kitab-kitab umat terdahulu begitulah sifat nabi dan sifat umatnya yang senantiasa membawa cahaya yang banyak menerangi banyak manusia. Jadi para pengikut Rasul ini mereka berbolak-balik dalam sepuluh cahaya. Cahaya tabiat mereka, cahaya ilmu mereka, ya, dan seterusnya kuburan mereka bercahaya, di padang mahsyar bercahaya, perkataan mereka penuh dengan cahaya, perbuatan mereka penuh dengan cahaya. Ya. Senantiasa mereka dalam cahaya. Naam. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha." Takutlah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih dan berimanlah kalian dengan rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan berikan mereka dua bagian daripada rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya. Tamshu nabihi yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut kemana mana wa yaghfir lakum dan akan mengampuni kalian. Allahu ghafurur rahim, dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menyebutkan perumpamaan orang mukmin ya sebagaimana yang dibuat dalam ayat pada pekan lampau. Aw man kana mayitan, apakah sama orang yang asalnya mati fa kami jadikan dia hidup wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kami jadikan bagi cahaya yang dia berjalan di tengah-tengah manusia membawa cahaya menerangi manusia Kaman mathalu fi dhulumat, dapatkah dia disamakan dengan orang dalam kegelapan? Beginilah orang mukmin. Di mana-mana hidupnya penuh dengan cahaya, perkataannya penuh dengan cahaya, perbuatannya, langkahnya. Nah, wa fi qawlihi tamshuna bih i'lamun bi anna tasarrufahum wa taqallubahum Alladina yanfa'uhum alladhi alladhi yanfa'uhum innama huwa nuru وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم بل ضرره أكثر من نفعه Dan ketika Allah mengatakan tentang cahaya, tamshu Nabi yang mereka berjalan dengan cahaya. Di mana-mana orang mukmin berjalan dengan cahaya. Cahaya iman yang menerangi orang lain, memberi petunjuk bagi orang lain, memberi inspirasi bagi orang lain. Sehingga mereka terterangi dengan cahaya iman orang mukmin. Bahkan orang-orang kafir pun demikian mendapatkan nikmat dari cahaya orang mukmin dari sikapnya, akhlaknya, sopan santunnya, perkataannya, perbuatannya, cahaya. I'lamun bi anna tasarrufahum wa taqallubahum alladhi yanfa'uhum innama huwa nur adalah informasi pemberitahuan bahwasanya gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka ya yang bermanfaat bagi mereka adalah cahaya yang mereka bawa wa anna masyahum bi ghairi nur kalau mereka berjalan tidak membawa cahaya ghairu mujrin alaihim, tak ada manfaat bagi mereka. Wala nafi' lahum, tidak bermanfaat bagi mereka, tak berguna bagi mereka, bal dararuhu aksar min Bahkan lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Orang berjalan tanpa membawa cahaya iman membahayakan, membuat gelap sekelilingnya, ya, membuat orang dalam kegelapan yang bisa menggiring orang ke dalam jurang kebinasaan jurang kekufuran, jurang syahwat dan syubhat. Tapi orang mukmin yang membawa cahaya kemana-mana, dimanapun berada berkah. Ya, meluruskan manusia yang bengkok, menasihati manusia yang menyalah dengan cara hikmah dan bijak. dimana mana hidupnya adalah cahaya. Nah, wa fihi anna ahlan nuri hum ahlul masyi fin nasi wa man siwahum ahlul zamanati wal inqita'i فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم wala li aqdamihim ila ta'ati wa kadzalika la tamshi 'ala sirati idza mashat bi ahli anwari aqdamuhum. Fihi dalam hadis dalam ayat ini juga terkandung anna ahlan nur hum ahlul masyi fil nas. Orang yang disebut ahlun nur orang-orang yang dalam yakni cahaya mereka lah orang-orang yang senantiasa berjalan di tengah-tengah manusia. Orang beriman adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu maknanya. Kemana-mana berada dia bermanfaat. Ya, sebagaimana doa Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di setiap tempat, dimanapun berada, dia memberikan berkah bagi orang sekitarnya. Bahkan bukan hanya untuk orang, untuk makhluk, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan. Orang mukmin berkah. Subhanallah. Karena semuanya cahaya. Ketika Abdullah bin Umar melihat anak-anak bermain-main dengan burung hidup yang mereka panah dari jauh. Jika tak kena, maka panah anak panahnya akan menjadi milik pemilik burung. Jika kena, maka dia akan rugi burungnya mati. Seketika Ibnu Umar melihat mereka lari tunggang langgang. Kata Ibnu Umar, siapa yang berbuat ini? Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai hasaran tembak. Inilah cahaya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, ketika melihat sahabat bermain dengan anak burung. Kata Nabi, dari mana akan dapatkan? Ya Rasulullah kami ambil dari induknya. Jangan pisahkan dia dengan induknya. Kembalikan kepada induknya. Ini cahaya. Ya. Mukmin di mana-mana akan membawa kebaikan. Bahkan untuk binatang ternak pun kebaikan. Ada seorang ansor yang tidak memberikan hak bagi untanya. Sehingga untanya marah, dipekerjakan pekerjaan yang berat, tak diberikan makan. Akhirnya untanya mengamuk, jadi bagikan anjing gila, orang berlarian. Ya, mereka melapor ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang. Mereka katakan, Ya Rasulullah, jangan dekati semuanya dia unta yang mengganas. Kata Nabi SAW, biarkan saya mendekatinya. Nabi mendekatinya, mengelus-ngelus kepalanya. Nabi berkata, milik siapakah unta ini? Milik salah seorang ansar, kata mereka. Unta ini mengadu kepadaku dari buruknya perlakuan tuannya, tak memberi makanan yang cukup, mempekerjakan pekerjaan yang lebih banyak daripada semestinya. Tidaklah kalian berbuat baik kepada binatang-binatang Allah tundukkan untuk kalian. Inilah cahaya. Ini orang mukmin, bukan teroris, bukan perusak. Di mana-mana dia memperbaiki. Subhanallah. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang berjalan bawa cahaya dimanapun dia berada, menerangi manusia. Adapun selain mereka ahlu zaman orang-orang yang senantiasa dalam penyakit panjang wal kita terputus daripada berkah kebaikan fala masya li qulubihim ahwalihim tak ada bagi mereka gerak-gerik perjalanan wala li aqwalihim wala li tak ada sama sekali apapun dari tingkah laku mereka ucapan perkataan langkah-langkah mereka kepada ketaatan begitulah mereka dalam kegelapan dalam kegelapan kekufuran. Wa la tamshi 'ala sirat. Nanti kelak di hari kiamat sebagaimana mereka di dunia ini tak berjalan karena dalam kegelapan berdiam dalam kegelapan mereka orang yang sakit berkepanjangan tak bisa bergerak dalam kegelapan ya yang sepuluh tadi maka di hari kiamat mereka juga dalam kegelapan di padang mahsyar tidak diberikan cahaya Orang mukmin di dunia Allah berikan cahaya keberkahan yang saya sebutkan tadi di hari kiamat di padang mahsyar benar-benar diberikan cahaya yang menerangi jalan di depan mereka. Mereka membawa cahaya kemana mana Dan membawa cahaya sebesar gunung dan seterusnya. Maka orang-orang yang dalam kegelapan di dunia ini juga dalam kegelapan kelak. Orang yang tak pernah melangkahkan kini di atas cahaya petunjuk ilahi, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, maka di hari kiamat dia pun demikian, tak akan mungkin dapat melangkahkan kakinya di atas jembatan asirat yang gelap gulita. Ida masyad bi ahli anwari aqdamuhum ketika orang-orang bawa cahaya berjalan dengan kencang di atas sirat dengan cahaya yang banyak. Yang paling minim cahayanya sebesar kuku kaki. Kadang hidup, kadang mati. Ketika melewati sirat, ya, kakinya terjatuh satu dipegang oleh tangannya sirat, kemudian naik berjalan, begitulah. Tangan yang satu terjatuh, yang satu memegang sampai akhirnya dia selamat. Inilah orang terakhir melewati sirat daripada orang mukmin. Sampai di ujung dia lihat ke belakang, dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku. Puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku memberikan kepada nikmat yang tak pernah Allah berikan kepada orang manapun bahkan seluruh alam semesta tanda syukurnya dia dia kira dia paling beruntung padahal dia yang paling terakhir dengan cahaya yang satu kubu besar kuku tadi ya maka Allah suruh dia menjadi surga dia berkata ya Tuhan pisahkan aku daripada neraka yang bau busuk ini jauhkan aku bentengi aku maka dijauhkan daripada neraka didekatkan ke surga subhanallah Allah suruh dia lihat terawang surga dari luar ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya perintahkan dia masuk ke dalam surga setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tanya maukah engkau sekiranya aku berikan bagimu kerajaan dunia sisinya kata dia Tuhan janganlah engkau berolok-olok denganku Sudahlah kau selamatkan aku dalam dari dalam neraka Masukkan aku ke dalam surga Nikmat apa lagi yang akan kau berikan kepadaku Ini kurasa sudah cukup bagiku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Lakadhalika wa asyu'an dhaliha Untukmu kuberikan kenikmatan surga Ya Seolah engkau pemilik dunia seisinya Dan sepuluh kali lipat daripada itu maka dia mengira dialah yang paling tinggi derajatnya di surga padahal dia yang paling rendah derajatnya di surga Allah tutup pandangan matanya daripada orang-orang di atasnya sehingga dikira dia yang paling hebat subhanallah dengan cahaya yang minim orang kafir tak ada cahaya inilah nikmatnya iman subhanallah Maka orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafik dalam kegelapan tak bisa melangkahkan kaki. Sebagaimana orang dalam gelap berdiam diri, matikan masjid ini, orang kan berdiam nunggu cahaya hidup. Suruh mereka berjalan keluar, paksa mereka berjalan keluar. Maka mereka akan nabrak kiri kanan, belakang, depan, tersandung, nabrak kaca, nabrak tembok. Kenapa? Tak ada cahaya. terdiam. Begitulah orang-orang yang tidak memiliki cahaya. Naam. أحسن الله إليكم وفي قوله تعالى تمشون به نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنيا ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أهوج ما يكون إليه أحوجه ahwaja ma yakunu ilaih. Fi qawlihi ta'ala dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tamshuna mihi mereka berjalan dengan cahaya ini nuktatun beriah ada titik poin yang begitu indah dalam ucapan tamshuna bihi ini. Apa dia? Annahum yamshuna 'ala sirati bi anwarihim. Sesungguhnya kelak di hari kiamat orang-orang mukmin benar-benar berjalan di atas jembatan as-sirat dengan cahaya-cahaya mereka kama masya biha bainan nasi fid dunia sebagaimana mereka berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut begitulah mereka berjalan di padang yang kelak ya di atas jembatan sirat dengan cahaya itu pula Oman la nura lahu yang tak punya cahaya fa innahu la yastati'u an yanqula qadaman an qadam tak bisa mengangkat kakinya tak bisa kemana mau berjalan tak tahu yang ada terperosok ke dalam neraka jahanam ya yang kulu la yastati'u an yang yanqula qadaman an qadamin ala sirat tak mampu memindahkan kaki yang satu pada kaki yang lain tak bisa fala yastati'ul masyah maka dia tak mampu berjalan ahwaja ma yakunu ilaihi pada waktu yang dia sangat butuh berjalan ya inilah terakhir kalau dia mampu melewati sirat selesai masuk ke surga ketika itu dia tak bisa berjalan karena tak punya cahaya Ya. Tiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim Tuhan tunjukkan tunjukilah kami jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itulah an-ni'matul mutlaqah. Dialah nikmat iman, nikmat sunnah. Ya. Itu yang setiap hari kita minta. Dan kelak bagaimana kita berjalan di atas sirat sesuai dengan bagaimana kita berjalan di dunia ini mengejar ketertinggalan kita, keterluputan kita dari Allah Jalla wa'ala bagaimana kita berjalan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Sebesar apa cahaya yang kita miliki di dunia, secepat apa kita berjalan dalam menyambut hidayah, mengamalkan hidayah, seperti itu pula lah cepatnya kita berjalan melewati sirat. Subhanallah. Nah, Faslun والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونه زيتو زيتونه زيتونة لا زي زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء نور, نور على نور نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله wallahu bikulli syai'in alim. Fasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala sama nafsahu nuran. Allah menamakan dirinya dengan cahaya. Wa ja'ala kitabahu nuran. Allah menjadikan kitabnya penuh dengan cahaya. Kalau kita mau lurus dalam hidup di dunia ini berjalan benar, bukan dalam kegelapan syahwat, subuhat, berjalanlah dengan kitabnya jadikan kitabnya sebagai panduan pedoman cahaya wa ja'ala kitabahu nuran wa rasulahu nuran Allah menjadikan nabinya sebagai cahaya yang menerangi umat wa dinahu nuran Allah jadikan agamanya cahaya yang mendatangkan rahmat bagi umat bagi alam semesta wahtajaba an khalqihi bin nur Allah pun berhijab menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya pula Allah menghijab dirinya dari pandangan makhluknya dengan cahaya Nabi yang mulia SAW tak mampu melihat Allah ketika Isra Mi'raj karena Allah dihijab dengan cahaya Wa ja'ala dara auliyaihi nuran yatala'al. Jadikan kampung negeri bagi wali-walinya adalah surga yang penuh dengan cahaya berkerlap kelip Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya nanti akan ditafsirkan makna ayat ini tafsir yang begitu dalam. Allah lah dia cahaya langit dan bumi perumpamaan cahayanya bagaikan miskatin fiha misbah ya bagaikan tempat yang tersembunyi yang dimasukkan dalam tempat tersebut ya lentera al-misbahu fi zujajah lentera dimasukkan ke dalam kaca yang bening ya agar kedap daripada air maupun angin. Az-zujajatu ka'anha kawkabun durriyun, kacanya begitu bersih, bercahaya bagikan bintang-bintang di langit yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Lentera ini dihidupkan dengan bahan bakar ya dari pohon yang penuh berkah yaitu minyak zaitun syajaratin mubarakah yang penuh dengan keberkahan pohon zaitun zaitunatin la syarqiyah pohon zaitun yang dia tumbuh bukan di arah barat sehingga terlambat terkena mata cahaya matahari ketika terbit wala gharbiyah la syarqiyah bukan di timur bukan pula di barat ya letaknya bukan di timur ataupun di barat yang di timur atau di barat akan terkena cahaya, cahaya matahari pada waktu tertentu. Tapi dia di tengah-tengah senantiasa dapat cahaya matahari seutuhnya dari pagi hingga sore. Membuat pohon tersebut begitu suburnya. Kata Allah swt, wa taala, la syarqiyyatin wala Pohon zaitun yang tumbuh bukan di barat, bukan di timur ataupun di barat. Di tengah-tengah mendapat cahaya yang penuh ya cahaya matahari yang penuh ya kadu zaituh yudhi begitu bersihnya minyak zaitun ini bahkan hampir saja minyak ini semata dapat menerangi karena jernihnya dia yudhi'u walau lam sunar belum lagi dihidupkan api pada lentera ini masih minyak zaitun saja hampir-hampir minyak ini karena jernihnya bersihnya memberikan cahaya Subhanallah. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ya. Cahaya lampu ketika dihidupkan, cahaya minyak sebelum tersentuh api, cahaya di atas cahaya. Para mukmin pun demikian. Ya. Cahaya wahyu yang datang kepadanya dan cahaya fitrah yang lurus bergabunglah cahaya dengan cahaya Sebelum datang wahyu fitrahnya telah lurus. Cara berpikirnya telah benar. Ya, sehingga dia telah melakukan sesuatu perkara dan perkataan yang telah benar sebelum datang kepadanya wahyu. Ketika datang wahyu semakin sempurnalah. Banyak para sahabat yang seperti itu lurus bagaimana Bakar Siddiq, cahaya di atas cahaya. Belum lagi datang Islam, ya di petunjuk, fitrahnya lurus. Tak pernah Abu Bakar Siddiq itu minum khamar, mabuk, tak pernah ceritanya berzina, tak tak pernah menyembah berhala, tak masuk ke dalam logikanya, tak masuk ke dalam akal sehatnya, tak menerima fitrahnya. Ini cahaya, datang kepada Islam cahaya di atas cahaya. Nabi pun demikian salawatullah wassalamu alaihi. Belum datang kepadanya risalah nubuah di atas cahaya. Tak pernah berbuat apa yang berbuat orang-orang jahiliyah sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha Allah akan beri petunjuk dengan cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki wa yadribullahu al amthal Demikian Allah berikan bagi manusia perumpamaan-perumpamaan wallahu bikulli syai'in alim dan dialah Allah atas segala sesuatu maha mengetahui kita padakan sampai di sini Masa waktu isya insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين